melajari orang lillahi ta'ala atau memberi makan orang hari-hari niatnya bukan arwah abah mau jangan dikubur besok atau lagi lalu dari ada kalau lagi mengajar kasihan yang dalam kubur besok tunggu lawan kiriman matinya lah orang gak ingat lawan arwah guru ingat arwah rumahnya asal masih tawa bapak lagi artinya pada ampun baca kita Wasabur masalon arwah guru arwah rumah wa anak. Ibu menunggu nunggu di dalam kubur. Menmayat fil kabri illa kal kabri semua apa mulayat. Tidak ada mayat di kubur kecuali seperti orang yang lama di lautan maha dan bantuan dari orang yang masuk di atas. Wal i'asaku di antara membuat baik lawan abah lagi. Kita itu manusia kan? Ayuhai alil abdi mustamtian bil halil bahwa kita mencariakan apa kita dini yang hanya dan dari sana mau ini lawan umat diri jangan abah nggak kawin di tengah sih akan memandang dan ini menjadi umat yang hati abah nang cong lagi saya kan ini hanya pulang so orang pasti nang kaya itu mengarang buat berbaik orang puisa ada lamun jadi teroris watar dia jadi apra dan di antara dosa batik lagi lari daripada maharabu anak dunia minta dunia gitu saja. Ya. Langsung pun tulak hari Sabtu itu. Anaknya di rumah Bahasa doa pada bebas, kamu pada bebas. kadang mana itu, antara seorang lagi juga mengaji. Akan digambangan sepuluh dua. Empat tanggal ini, empat sudah. Ulung dia turun ke langgar, ulung pulang disalahkan. Ulung turun di langgar itu membawa ini supaya empat mengaji. Namun di rumah aja, ya kalau orang yang jahilin tak akan garis menjaga sudah. Mun di bawah kalangan garisnya, mah mengaji, amun di rumah, tak ya, enak tahu. Sekalinya tak turun pukul dua, empat puluh lima garis, lalu jauh ya. Hanya negara, mbak, dulu meninggal melati pukul dua, mbak bangun melati mana yang umbanya, sekalinya bilang negara. Ayo anak pulang, kuliah ya. Katakan lakin haraganya. Nah, ini belajar. Bakal amat. Bakal amat. Pelajaran ini sederhana. Bagusnya sederhana. Ada boleh meninggalkan anak, maksudnya meninggalkan maharaginya. Jadi orang yang dipihana wajib duduk di jalan ini si umanya namanya itu awak si anak itu umurnya. Jadi lamunnya orang lain mengunan dulu umanya ada aja dan jaring kata jua. Batas umanya itu nambah jauh dari mandi anak berapa. Jadi kalau bisa saya batas kita mandi si anak memandu anak mah. Tolong mandi anak kurang. Jangan ditarik pula ulun kepada kepadanan minat. Jangan. Jangan bisa bunuh guru itu atau jangan. Ulung kita dapat dapat bagai. Ini memang ada katanya kewajiban seorang lawan anak. Eh. Seorang yang mandiinnya. Eh. Wasia diri menapasi tapi bajunya. Kelawarnya. Umurnya dia. Nah, lalu si abadnya menggaji kalau begini saja. Iya, iya, iya. sebab kan jauh yang abahnya menjadi anaknya yang cengkong betul ini jadi abahnya ini tidak duitnya untuk menandiri ini untuk menapasi ini kita keluar duit kadang abahnya bakal cengkong ngejengkong bunda bakal lama sebab bagi tunduk kabinnya ini susah duit kita gunakan ya kan menggaji orang nang bakal leher mengurus anak wajah mihim maminyaki kepalanya anaknya itu jangan dia benar kucing di tanah kepala aja anaknya itu bilang kada yang minyaki umahnya dia nang menggaji bulan abahnya Mbak, dari gajinya, mana memang gigi, mana mah membaca negara bapaknya, mana mah napas tapi bajunya, mana mah minyak di kepala wawahuhum, mana mah mencelak di matanya, wawahuhum pemimpin mandi, dan tulang mahandak di anak tadi di pagulinya, ini dan tulang manakuk napuk lawan anak liana lamu semuanya menonton TV ya, ya Nah, pegawai anak ya, Benar itu, benar itu sisi anak tujuh. Nah, mengatakan kitab 20, perbuatan Allah Ta'ala berataan, lamun perbuatan Allah, kita kata ujian lagi. Jadi mana tahu itu, orang kiri kiri yang menjadi ujian itu kiri Coba Allah kalau ketemu mata malum Tuhan yang jadi nyawa dan kamunya jarak dia jarak dan dia nyawa ada batu lagi. Jadi akhirnya tidak nama mandi dan sebagainya, tapi hakikatnya Allah. Artinya kan kanal lawan sifat diri, la Allah wala quwata. lawan sifat Allah, billah. Lalu kebingungan-kebingungan yang mengenal diri, mengenal Allah. Waktu ini di dapur itu, mau anak itu, ada jam merasa ujung. Apalagi pemaman, lagi pemaman. Gara-gara itu abangnya eh. Jadi aku ujung dengan kali ini. Kalau ya. sempat turun lagi, ambil aku aja. Dan itu tahun ke turun, dan dunia aja. ya, kata kawaan, kian ulumnya, maksudnya ikut, mungkin barangnya, ulum pada wa mislul askar anak-anak wujud tarbiyah pada wajib diharapi seperti yang di atas tadi al majnun kalau ada pula yang kita yang gila lalu pula warga ini yang wajib mengharapi maklum orang gila pada tahu pakaian pada tahu rambut dan sebagainya. Jadi yang harus keluarganya memaharagu, memandui, memakaiannya membalas suci itu jangan dilapas itu kemarin ya, jangan dilapas di antara dosa batuk lagi ada batu yaitu bersombong-sombong di dalam jalan majuri seperti balenggang lenggok kita tahu kan berdiri jika tahu dito lang kung tawatan niya ulang ng sombong ng badajalan ng balay na lang balanggok yang kaya yun ang pangkasarap dilihat giliagayon atau sambil berjalan sambil menggarakkan tangan Mengatakan pada kali dia nah. pokoknya menunjukkan ini itu hebat ini lama kalau bergerak lalu berjalan tangan kalau bergerak bahasa benar itu wajah dalam kadang atau jangan menuntut dalam sama aja batuk kalau tangan tawaan uang sudah Mbak batuk kanan aja yang tangan dua aja Tawaan uang ini sudah kelitian kok. Ketika batuk kanan, tangan kiri. Yang marahnya, yang ala ghairi hayati muhtamilah. Lain daripada kebiasaan. Nikah. Lain dari kebiasaan nikah. Mengenai satu lain dunia. Ada seseorang raja di Basra. Baju sambil berenggang-enggang. Memakai pakaian-pakaian yang bagus dengan tanda-tanda kepangkatannya. -tanda jadi ujarnya seorang ulama memandangi raja di kang penjara, eh raja, jangan berkembang dengan itu, ditajir oleh ulama. Ujarnya raja saja. Awalnya sehari ini, Islam kada kenal apa kan? Jadi ujarnya ulama, ulun kenal lawan dia, asalnya dia ini satu air manis, Nah, babau akhirnya tiang ini bangkai nang babau belumnya yang membawa tahu dan amus ke kamar itu nang sebenarnya dia makanya sama sama raja betul itu raja anak rajanya terkenal yang dingin dua anak anak utak ya kanya terkenal yang barat tinggi siapa eh ada Sanjang. Nah, hmm, kurang pejabat sehari. Ditagur ulama langsung taubat. Di antara dosa bagus lagi, wajakat sirwekat. Yaitu, orang duduk, kita datang berjalan, mengangkat batik tinggi dari batu orang. Untuk lalu di antara orang yang duduk, mengangkat batiknya tinggi dari bahu orang yang duduk. Dosa apalagi akan orang sembahyang di langkah kalau orang illa li furjati wali nang duduk ini kada meisi tempat orang kosong di hadapan kita hendak kita katanya kita langkah kalau ini bahunya itu pada pada kita tapi hati-hati kalau punya rahatan mengangkat batu, pasti pasti tarifnya bisa bisa jadi cara itu. Jadi ini bagusnya permisi jualan dua Lalu empat mengisi ini kosong. Ya aturannya seperti itu. Yang pertama tidak hanya yang kedua tidak hanya yang ketiga tidak itu kadang kadang itu yang kehabisan kita yang pertama itu jadi imam banyak sembahyang jauh Bang, arti tauhid rasakan. Kalau Nabi Muhammad di dalam hadis lain rasakan saat isi nan kosong. Malah izin sendiri yang merasakan sah lawan orang yang saraf-saraf lawan sujud sebelum sujud menghadap kiblat. Kalau di Mekah aja berapa? Mekah, Mekah, Allah Akbar. الحمد لله رب العالمين Makanya ke sini, jadi akhirnya istana itu manfaatkan saya, mangkutunya karena sembahyang kita pulang atau sujud jauh sejarah waktu jauh hanya rata saja. Allah Allah negara Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya lama, ini orang punya lama, punya punya bala. Ulah gitu. dari kota bulan yang mengatakan pertama riba hanya ada ulah yang kedua. Mudah-mudahan dapat hidayah dari mulai kita itu kata jujur kata lawan aturan agama mengenai kota. Jangan berulang dulu yang lain selama di hadapan banyak kita antara dosa dosa lagi yang menuruni banyak gaya musolli jalan di hadapan orang yang sedang sembahyang dulu kita lalu di hadapan orang sembahyang nah di sini kita menyampaikan pelan lamun hendak mendapat rahmat Allah ridhonya Allah panjang umur dan kemuliaan artinya keramat jangan wani melintas di hadapan orang yang mulia. Orang kaya, wali, orang suku. Jangan melintas di hadapan sebelum jangan wani. Jalan, jangan jalan yang aja. Jalan belakang sebelum itu. Jangan jalan belakang. Mengatakanlah baca kitanya tak mana berjalan di hadapan orang alim, orang wali, orang Tuhan sejauhnya dari hadapan itu dari masa hmm, ke hadapan orang masa itu anu itu baca kita salah untuk menghendak kalau belakang di dunia